tinggalkan tempat ini. Eh, tunggu Kamila, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam takut? Eh, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari dalam. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Oh, celaka. Ulan dari mengulandari. dibawa lari Mak Rompang. Huh. Oh. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu di rumah sedang melakukan sesuatu pada Wulan Dari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas itu. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, kisah Brang merasa ditipu oleh tukang pukulnya yang bernama Ulung. Sehingga ketika tukang pukulnya itu tewas terbunuh, kisah Brang tidak merasa sedih, tapi merasa puas karena rasa marahnya sudah terobati. Kini kisah Brang sambil cemas memikirkan nasibnya karena senjata pamungkas yang diharapkan belum juga dimilikinya. Kisah Brang mencari Kiwista untuk disuruhnya mencari senjata pamungkas yang dikehendakinya karena semakin hari kekuatan pasukan Tegal Sari semakin mencemaskannya. Kisabrang takut pembalasan dendam Gandini terhadap dirinya. Kisabrang takut balas dendam Kiludira terhadap dirinya. Sementara Raden Dirja dan Kisono Keling yang diharapkannya akan bisa menolong, kedua orang itu malah percaya kalau Kisabrang adalah seorang yang sakti tiada tandingan. kecoa busuk ini. Baru sekarang dia muncul. Kisabrang. Apakah Kisabrang menunggu aku? Ya. Silakan masuk, Kiwista. Terima kasih. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, terima kasih. Ah, rupanya Kisabrang mempunyai keperluan yang sangat penting. Sehingga aku harus cepat-cepat datang kemari. Iya. Apa keperluan itu, Kisabrang? Aku minta Kiwista mencarikan sebuah senjata yang ampuh. Senjata yang sakti Mandraguna untuk menemani kemana aku pergi. Senjata yang sakti? Kemana aku harus mencarinya? Aku dengar dulu Kireksa memesan kris pada Ki Kantar. Nah, bukankah begitu? Iya. Nah, tolong katakan pada Ki Kantar supaya aku dibuatkan sebuah senjata yang kehebatannya sama dengan keris Kirekso. berang ingin berbentuk apa senjata itu? Tadi aku ingin sebuah kapak terbuat dari perunggu. Tapi sekarang terserah Kiwista. Senjata mana yang pantas untuk aku pakai sehari-hari? Uh, ya, sebaiknya memang kapak perunggu itu Kisabrang. Karena Kisabrang sudah mempunyai sebilah keris yang terselip di pinggang Kisabrang itu. Ya, Cobalah dan tanyakan berapa lama selesai dia membuatnya. Uh, kalau untuk sebuah senjata yang bagus, akan selesai satu tahun kisah Brang. Huh? Lama sekali. Semakin lama pembuatan sebuah senjata, maka makin ampuh senjata itu. Ah, aku tidak bisa menunggu selama itu, Kiwista. Karena ancaman dari musuh-musuhku bertambah berbahaya. Ya, terserah kisah Kisabrang. Kalau Kisabrang ingin cepat selesai, maka keampuhan senjata itu tentu akan berkurang. Ah, celaka. Apakah keris di pinggang Kisabrang itu kurang ampuh? Oh, ini keris yang ampuh, Kiwista. Tapi yang aku ingin bukan hanya keris ini saja senjataku, tapi ada lagi yang lain. Karena aku akan menghadapi lawan-lawan yang tidak enteng. Kalau aku boleh tahu, siapa sebenarnya lawan yang akan Kisabrang hadapi? Kiwista, Orang hidup itu banyak lawannya. Tapi lawanku yang terutama saat sekarang ini adalah Kandini dan Kiludir. Petinggi desa Tegasari. Oh, mereka. Nah, pergilah. Tolong katakan pada Ki Kantar bahwa aku butuh senjata yang ampuh. Tapi bisa diselesaikan cepat. Dan pasti akan aku bayar dengan harga yang mahal. Jadi bagaimana Ki Kantar? Uh. Apakah Ki Kantar sanggup? Mm. Kalau harus cepat-cepat, aku tidak sanggup Ki Wista. Walau dibayar dengan harga yang tinggi. Sekarang berapa lama Ki Kantar akan menyelesaikannya? Tetap. Aku hanya bisa mengerjakannya selama 10 purnama. Wah, terlampau lama, Ki. Ah, tapi biarlah. Akan aku sampaikan kepada Ki Sabrang bahwa Ki Kantar tidak sanggup.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 supaya Ki Kantar bisa memenuhi permintaanku. Maaf Ki Sabrang. Kalau untuk mengerjakannya, aku tetap butuh waktu sepuluh purnama. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena banyak persiapan yang harus kulakukan, oh, Pak. Atau Ki Kantar mempunyai simpanan senjata yang lain. Ya, kalau ada biar aku ambil. Asal senjata itu senjata yang bertuah. Ada, Ki. Tapi Ki Sabrang harus menunggu satu purnama lagi karena senjata itu hampir selesai. Oh, oh, apakah senjata itu bertua? Oh, senjata yang ampuh mandraguna? Kalau Kisabrang mau menunggunya sampai satu purnama lagi, aku jamin senjata itu akan sangat sakti. Oh, apa bentuk senjata itu? Sebilah keris. Sebilah keris? Oh, iya, baiklah. Sebulan lagi aku datang mengambilnya kemari. Iya, Ki. Hmm. Siapa yang datang lagi ke rumahku ini? Jangan-jangan orang tua ini datang untuk memesan senjata seperti Kisabra. Ini rumah Ki Kantar bukan? Ah, betul Ki. Aku sendirilah yang bernama Kantar. Hmm, tepat kalau begitu. Aku bernama Lumut. Ah, iya. Aku berasal dari hulu Sungai Tembesi. Kedatanganku kemari hanya ingin menyampaikan padamu bahwa jangan kau teruskan niatmu memberikan keris pusaka ampuh yang sedang kau buat itu kepada Kisabra. Karena keris itu akan sangat berbahaya bila sampai di tangannya kelak. Berbahaya bagi dirimu, juga berbahaya bagi orang lain. Ah, maaf Ki. Siapa Kilumut ini sebenarnya? Apakah Kilumut seorang peramal nasib? Bukan. Aku hanya seorang sahabat Kirekso. Oh, Kirekso. <laughs> Karena kau juga adalah salah seorang pembuat keris pusaka Kirekso. Maka aku datang untuk memperingatkanmu. Sahabat Kirekso. Siapa orang ini? Lah, kemana kita, Di? Ki? Kilumut? Ki? Kilumut? Huh hak kita dihilang. Siapa dia? Apakah dia seorang petapa sakti yang turun dari hulu sungai Tembesi? Hmm. Oh, ada lagi suara aneh yang aku dengar. Hah? Ular! Ular ini sangat berbahaya. Sebaiknya aku bunuh ular ini. Ular itu terpotong dua terkena pacokanku. Tapi, kenapa dia tidak mati? Sebaiknya aku pukul ular itu sampai mati. Kenapa aku dilarang membunuh ular ini, Nini? inilah yang akan mengisi kerismu itu. Sehingga kerismu nanti akan menjadi keris yang sakti. Sehingga kau tidak akan malu memberikannya pada Kisabra. Oh, ah, aneh. Perempuan tua ini tahu kalau keris ini akan aku berikan pada Kisabra. Teruskanlah tapamu. Supaya ular yang tinggal sepotong ini bisa masuk ke dalam kerismu itu. Aku berniat akan menyudahi tapaku ini karena percuma aku memberikan keris ini pada Kisabrang nih. Kenapa begitu? Karena Kisabrang akan mempergunakannya untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Oh, kau rupanya sudah terpengaruh kata-kata Kilumut. Sehingga kau membatalkan niat baikmu. Biarlah Nini. Aku yakin Kisabrang memang akan mempergunakan keris ini untuk keperluan yang tidak baik. Ya. <laughs> Rupanya kau cepat sekali terpengaruh kata-kata Kilumut. Sayang sekali, kalau kau tahu niat busuk Lumut, maka pasti kau tidak akan percaya lagi pada dia seumur hidupmu. Ah, perempuan tua ini seperti tahu betul tentang laki-laki tua yang bernama Kilumut tadi. Eh, apakah kau mau mendengarkan keteranganku tentang maksud Kilumut datang kemari, Kantar? Kalau Nini tidak keberatan, aku bersedia mendengarkannya. Ah, ya, ya, ya. Kilumut itu hanyalah seekor belut putih. Dialah yang akan masuk ke dalam kerismu itu, sehingga kerismu akan mempunyai kekuatan seekor belut putih. Dan tentu kau sudah tahu bahwa seekor belut putih tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bukan? Jadi, kini kau tinggal pilih. Apakah kerismu itu akan diisi oleh kilumut atau oleh ularku yang bernama ular cantik manis? <laughs> kau lihat. Ularku yang sudah puntung itu masih berdesis menunggu keputusanmu. Dia rupanya sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam keris yang kau pegang itu. Baru kali ini aku bertemu dengan seorang perempuan tua yang sangat ganas sorot matanya. Padahal, di dalam tapa-tapaku yang lain, aku sering ditemui oleh perempuan tua. Tetapi tidak seganas ini sorot matanya. Aku yakin kata-kata kilumut benar. Perempuan ini pasti akan mencelakakan. Kau rupanya ragu padaku, Ki Kikantar. Ah, aku harus pikir-pikir dulu, Nini. Aku tidak berani menerima tawaranmu. Sebelum aku pikirkan baik-baik. Terserah padamu. Tapi Kastian ular itu, dia sudah menunggumu sejak tadi. aneh. Apa yang aku temui di dalam tapaku kali ini sangat aneh. Hah. Sebaiknya aku pulang dulu ke rumahku. Aku tidak bisa meneruskan tapaku. Seolah-olah ada yang mengganggu pikiranku. Tadi sore mataku tidak bisa aku pejamkan. Pikiranku selalu pada Kang Batara. Ada apa dengan Kang Batara? Apakah dia mendapat bahaya? Oh, apa yang jatuh dari atas atap gubuk ini? Hmm, cuma sebuah benda bulat. Oh, buah delima. Dari mana datangnya buah delima? Di sekitar telaga sore ini Aku belum pernah menemukan pohon delima. Oh, buah delima ini sudah sangat matang. Pasti kalong yang membawanya terbang, lalu jatuh di sini. Hmm, aroma buah delima ini sangat harum. Dan, oh, oh, oh, aduh, tiba-tiba mataku oh, oh, mengantuk sekali. Wulan? Eh, nyirupas? Iya, aku. Oh, nyirupas juga mempunyai buah delima. Buah delima itu persis seperti buah delima yang jatuh di dalam gubukku. Iya, buah delima yang jatuh di dalam gubukmu itu adalah buah delima yang aku kirimkan melalui angin. Karena aku tidak mungkin bisa masuk ke telaga sore tanpa seizin kurung. Iya, kami tidak akan mengizinkan siapa saja masuk kemari, walau hanya untuk sekejap saja. Itulah sebabnya Aku mengirimkan buah delima itu dengan cara yang kurang baik. Tapi sebenarnya maksudku baik. Apa maksud baiknya rupas itu, Nyi? Hmm, bulan, bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Nah, aku dan juga suamiku sudah rindu padamu. Kau gadis yang baik, cantik, dan berilmu tinggi. Untuk melepas rindu kami, maka aku mengirimkan buah delima itu untukmu. Oh, jadi buah delima itu untukku? Iya. Bahkan kalau kau makan buah itu, maka rasanya sangat manis. Karena buah itu adalah buah delima yang aku tanam di dusunku sendiri. Dusun Karang Angin. Ah, maaf, nyirupas, Aku tidak tahu. Tapi sekarang kau sudah tahu, bukan? Iya, sudah tahu. Nah, kalau kau sudah sampai lagi ke tempatmu, cobalah buah delima itu. Pasti kau suka. Jadi, aku ada di mana sekarang ini, mana? Aku ada di mana? Aku ada di mana? Aku ada di mana? Aku bermimpi rupanya. Buah delima ini masih ada di dalam tanganku. Sedangkan hari masih tengah malam. Oh, akan aku coba. Apakah betul buah delima ini manis rasanya? Hmm. Ah, betul. Buah delima ini manis rasanya. Seluruh tubuhku terasa segar memakan buah ini. Oh, aku jadi ingin melihat bagaimana bentuk pohon delima yang buahnya semanis dan seenak ini.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 Janjiku pada Kisabrang sudah sampai. Tapi keris ini belum juga bisa aku selesaikan. Aku belum juga bisa meneruskan tapaku untuk menentukan apa yang akan menjadi isi keris ini nanti. Ah, ah, ular cantik manis yang aku pukul di dalam tapaku. Dekatku. Huh, ah, aneh. Padahal ular ini hanya aku temui di dalam tapaku. Kini dia ada di dekatku. Sedangkan tubuhnya masih buntung seperti itu. Hei, apa maumu, hei buntung? Apa maumu datang ke alam nyata ini? Hah? Hah. Aneh. Ular ini mendongakkan kepalanya. Dia menatapku dengan tajam. Hei, mengapa kamu menjalar ke atas tikarku? Dan... Ah, dia menjalar. Kenapa kau buka mulutmu lebar-lebar, Buntung? Hah? Oh. oh. Ular buntung ini menelan kerisku dengan sarung-sarungnya. Hei, kenapa kau telan keris itu, Buntung? Padahal keris itu akan aku berikan pada Kisabrang. Dia tidak peduli. Dia telan habis keris itu. Tidak bersisa sedikit pun. Nah, nah, nah. Oh, ular ini mulai bingung. Karena seluruh badannya ada sebilah keris di dalamnya. Nah, oh, oh, dia pingsan. Dia tidak tahan membawa beban seberat itu. Ular itu kini perlahan-lahan berubah menjadi sebilah keris. Namakan keris itu Hipongklong. Nah, pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.